Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhwatal Islam A'azan ya Allah ayyakum Para pendengar Radio Roja manapun Anda berada Alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala masih mempertemukan kita pada kajian ilmiah untuk edisi sore Dan setiap eh, selasa sore kita eh, bersama-sama membahas pembahasan dari kitab Tazkiyatun Nufus eh, Buah karya Syekh Ahmad Farid dan disampaikan oleh Al-Ustaz Mahfud LC Hafidahullah Ta'ala kami yang bertugas dari studio mengucapkan selamat menyimak dan kita akan bersama-sama menyimak sesi materi terlebih dahulu oleh Ustaz Mahfud.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 Karena dengan nikmat yang telah diberikan Allah Rabbul Alamin. Kita tetap berada di atas jalannya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita al-istiqamah was sabat. Sampai kita menghadap Allah Rabbul Alamin. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Tazkiyatun Nufus. Dan kita masih pembahasan pada Fudurul Mukhalatah yaitu berlebihan dalam bergaul. Dan sudah kita bahas salah satu bentuk pergaulan yang pertama adalah bergaul dengan para ulama di mana penulis di sini mengatakan bergaul dengan mereka, berhubungan dengan mereka seperti makanan yang tidak bisa lepas seseorang setiap hari, siang dan malam. Dan apabila mereka sudah selesai dari kebutuhan makan tersebut, maka dia selesai dari kebutuhannya dan demikian setiap hari dia melakukan hal itu. Kemudian yang kedua adalah penulis mengatakan al-qismus man mukhalatatuhu kad-dawa yahtaju ilaihi 'indal marad yang kedua adalah suatu pergaulan di mana di sini penulis memberikan permisalan seperti obat yang sangat dibutuhkan oleh seseorang ketika dia merasakan sakit. Fama dun tasohihan fala hajata fi khiltatihi. Dan selama engkau, kata beliau, dalam keadaan sehat, maka engkau tidak membutuhkannya. Wahum man la yastangni an mukhalatatihim fi maslahatil ma'ash dan mereka senantiasa tidak bisa lepas dari kebutuhan untuk bergaul dengan mereka untuk kemaslahatan hidupnya. Wa ma anta tahtaju ilaihi min anwa'il muamalat wal istisyarati wa nahwiha. Dan juga Anda butuh kepadanya dalam jenis-jenis pergaulan muamalat dan juga bermusyawarah dan yang semisalnya. فإذا قضيت حاجتك من مخالطة هذا الضرب baqiyat mukhalatatuhum min kismi thalith. Dan apabila sudah selesai engkau menunaikan hajatmu, kebutuhanmu dari pergaulan tersebut, maka tinggallah pergaulan yang jenis ketiga. Ketahuilah di sini, wahai pendengar roja dimanapun anda berada, penulis mengatakan bahwa pergaulan yang kedua adalah sebuah pergaulan yang dimisalkan seperti obat di mana obat tersebut dibutuhkan oleh seorang ketika dia sakit. Dan kalau orang itu sehat, maka enggak tidak membutuhkan terhadap obat itu. Dan ini orang sangat butuh terhadap pergaulan ini untuk kehidupan mereka seperti perekonomian dan seterusnya. Maka kita lihat tidak mungkin kita memang lepas dari masalah untuk mencari nafkah karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar kita menyebar di permukaan bumi. Fantashiru fil ardi wa min fadlillah. Maka menyebarlah di permukaan bumi untuk mencari karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Maka untuk berhubungan dengan orang dalam masalah ekonomi, dalam masalah kehidupan dunia ini, maka itu seperti obat. Di mana obat itu dibutuhkan ketika sakit. Maka kita bisa melihat permisalan yang sangat bagus ini. Apabila orang sudah sehat, fi maka tidak butuh terhadap obat tersebut. Sebab obat hanya dipakai untuk orang yang sakit. Dan apabila dia sudah sembuh dari sakitnya, dengan izin Allah, dengan minum obat tersebut, maka dia sudah tidak boleh lagi untuk minum obat itu. Karena kalau dia minum obat ketika dia sehat, maka apa kata dokter? Tentu saja dia bisa dikategorikan oleh orang yang melampaui batas atau kelebihan dosis karena dia pada hakikat tidak pada hakikatnya tidak membutuhkan terhadap obat tersebut. Maka di sini pergaulan kedua ada manfaatnya apabila butuh, apabila sesuai dari kebutuhan, maka kita melepaskan diri dari kebutuhan itu sehingga kita tidak terlalu perpanjang angan-angan Bukan berarti kita berhenti dari hubungan dengan mereka, namun disebutkan oleh penulis di sini, barang siapa yang sudah selesai dari kebutuhannya, maka dia kalau salah dalam bergaul, bisa melampaui, melampaui batas dalam bergaul seperti itu, maka hal tersebut bisa menjerumuskan kepada kebinasaan. Di antaranya adalah memanjangkan angan-angan, kemudian ingin hidup, ingin ini dan itu dan seterusnya. Maka bukan tidak dibolehkan orang berkeinginan terhadap dunia, tapi kalau dia berlebihan dalam kehidupan dunia, maka bisa dipastikan orang tersebut akan terjerumus kepada kebinasaan karena panjangnya angan-angan. Kemudian jenis yang ketiga pergaulan adalah wahuman mukhalatatuhu kadda alahtilafi maratibihi wa anwa'ihi wa quwwatihi wa dha'fihi. Faminhum man mukhalatatuhu kadda'il udali wal maradil muzmin. Pergaulan yang ketiga adalah pergaulan yang dimisalkan seperti penyakit dan jenis pergaulan ini yang dimisalkan oleh penulis seperti penyakit ini berbeda tingkatan dan macamnya, berbeda kekuatan dan lemahnya. Di antara pergaulan itu ada yang seperti penyakit kronis dan penyakit yang menaun. Wahuwa man la tarbahu alaihi dinun wala dunya. Di mana pergaulan tersebut engkau tidak akan bisa mendapatkan keuntungan. Ya. Baik itu agama maupun urusan dunia. Wa ma'adhalik falabudda an tahsura alaihi ad-din wa dunya au ahaduhuma. Maka bersama dengan itu ketika engkau tidak bisa mendapatkan keuntungan dari pergaulan tersebut, baik untuk urusan dunia maupun untuk urusan akhirat, untuk urusan agama, maka bersama dengan itu engkau akan mengalami kerugian, baik itu masalah dunia maupun masalah agama, atau kedua-duanya. Fahada idha tamakkanta tamakkanat minka mukhalatatuhu wattasalat fahiya maradul maradul maut al-mukhbal makhuf. Dan hal ini apabila pergaulan ini sudah benar-benar melekat pada Anda ya, dan tidak bisa lepas dari pergaulan itu, maka ini bisa menjadi penyakit yang mematikan dan yang menakutkan. Wa minhum alladhi la yuhsin an yatakallama fayufiduk wa la yuhsin an yansuta fayastafidu minka. Dan di antara orang-orang tersebut yang kita ajak untuk bergaul dengan mereka ada orang yang tidak pandai dalam berbicara kemudian ingin memberikan manfaat kepadamu. Artinya di sini tidak pandai berbicara masalah agama, tidak tidak pandai berbicara masalah kebaikan kemudian ingin memberikan manfaat kepadamu. Dan juga ada orang yang tidak baik dalam diam dan ingin mengambil manfaat pada darimu. ولا يعرف نفسه فيدعها في في منزلتها بل إذا تكلم فكلامه كالعسي تنزل على قلوب السامعين مع إعجابه بكلامه وفرحه به dan dia tidak mengetahui ya keadaan dirinya artinya dia tidak memahami tentang kedudukan dirinya dan dia telah mendudukkan atau meletakkan keadaan dirinya tersebut pada kedudukan yang tidak semestinya. Artinya di sini penulis ingin mengatakan, memberikan penjelasan bahwa bergaul dengan orang yang sok tahu tentang agama misalnya, kemudian dia banyak berbicara, ya, la yuhsin an yatakallam tapi dia tidak pandai berbicara dalam masalah agama fayufiduk dan ingin memberikan pengetahuan kepada Anda. Dan juga ada orang yang tidak pandai untuk diam, tidak baik untuk diam, dan ingin mengambil manfaat darimu. Dan apabila dia berbicara, kata penulis, maka perkataannya seperti orang yang pandai berbicara, yang jatuh kepada hati-hati orang yang mendengar, ya kemudian kagum dengan pembicaraan itu dan dia bangga dengan pembicaraannya itu fahuwa yuhdisu min fih kalaman tahdus wa yadhunnu annahu miskun yatibu bihil majlis dan dia mengeluarkan dari mulutnya sebuah perkataan yang dia anggap sebagai minyak wangi, minyak misik yaitu minyak kasturi di mana majelis bisa harum dengan perkataannya itu. Ya. Nah, ini bisa kita lihat ya beberapa orang yang tidak memiliki pengetahuan ilmu agama kemudian kita bergaul dengannya dan dia berbicara tentang agama, maka dia menganggap pembicaraannya itu mengandung manfaat yang sangat besar, tapi pada hakikatnya mengandung sebuah e, racun. Ya, dan dikatakan oleh beliau bahkan bergaul dengan orang seperti itu seperti maradul maut al makhuf, penyakit yang mematikan dan menakutkan karena dia berbicara seperti orang yang pandai, namun pada hakikatnya tidak ada isinya, bahkan bisa menjerumuskan orang yang diajak bicara. Nah. Dan orang ini telah mendudukkan dirinya kepada kedudukan barangkali seperti seorang mufti dan seterusnya. Seperti seorang alim minal ulama. Sehingga dia berbicara tanpa ilmu. Sebagaimana Nabi saw bersabda, mereka ditanya, ya, suilu ya. kemudian dia menjawab tanpa ilmu dia ditanya dan menjawab tanpa ilmu fadallu wa adallu mereka sesat dan menyesatkan wa idza sakata fa afqala min isfir raha al azimah allati la yutaqu hamluha wala jarruha al ard dan apabila dia diam ya maka seperti berat seperti beratnya alat tumbuk yang dipakai untuk menumbuk yang tidak kuat untuk diangkat dan juga tidak bisa di, di, diseret. Ya, seakan-akan diamnya adalah seperti sesuatu yang sangat besar. Ya. Maka di sini bergaul dengan orang-orang seperti itu akan merugikan sebagaimana disebutkan oleh penulis akan merugikan bagi orang yang mendengarkannya akan merugikan bagi orang yang bergaul dengannya wabil jumlati fa mukhalatatu kulli mukhalifin hamiyun lirruh fa'urdiyatun walazimatun. Maka e, kesimpulannya bergaul dengan orang-orang yang menyelisih agama ini itu merupakan penyakit bagi ruh kita. Penyakit bagi jiwa kita dan itu pasti. Ya. Wa min nakadid dunya 'alal 'abdi an yubtala biwahidin min hadad darb wa laysa lahu budda min mu'asharatihi dan di antara uh, kejelekan dunia adalah terhadap hamba, setiap hamba akan diuji dengan salah satu dari contoh pergaulan tadi. Dan dia pasti akan menghadapinya. Maka falyu ashiru bil ma'ruf wa yu'tihi zahirahu wa yabkhal 'alaihi bi batinihi hatta yaj'al Allahu lahu min amrihi farojan wa Maka kata beliau hendaklah bergaul dengan orang tersebut dengan ma'ruf, dengan baik, ya. Berikan zahirnya dan jangan berikan batinnya. Artinya sudah dengarkan saja, nggak usah diperhatikan. Sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia yaitu jalan keluar. Maka kalau kita berbicara dengan orang-orang yang sok tahu tentang agama, ya, kemudian lebih-lebih dia memperolok-olok sunnah dan seterusnya, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairih innakum idzam mithluhum. Telah turun kepada kalian di dalam Al-Qur'an apabila ayat-ayat Allah dikufuri, apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah dikufuri, diingkari atau diperolok-olok, ya, maka janganlah kalian duduk bersama mereka, tinggalkan sampai mereka berbicara terhadap pembicaraan yang lain. Kalau tidak, maka engkau seperti mereka. Nah, di sini kita menghadapi orang-orang yang berbicara tentang agama tanpa ilmu, maka perhatikan ini akan menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan. Dan kalau kita bisa menghindar, maka hindarkanlah karena itu akan membawa kerugian bagi kita dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Penulis mengatakan, "Fala budda an tahsura alaihi ad-din wad dunya aw ahaduhuma." Maka pasti engkau akan mengalami kerugian dengan bergaul kepada orang-orang yang seperti itu baik dunia ya atau ataupun dalam urusan agama. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah macam yang keempat dari pergaulan yang berlebihan kalau kita tidak memperhatikan akan membawa kebinasaan kepada kita dan ini amatlah penting al-qismur rabi man mukhalatatuhu al-halak kulluhu Fahia bimanzilati aklis sum. Pergaulan yang keempat adalah sebuah pergaulan yang semuanya adalah sebuah kebinasaan. Dan ini merupakan atau men, seperti kedudukan racun, sebuah racun, makan sebuah racun. Ya. Apabila faidat tafaqa li'akilihi akilihi tiryakun wa illa fa'ahsanallahu ahsanallahu azza. Apabila ya seseorang sesuai atau berkesesuaian untuk makan racun tersebut, maka hendaklah dia mengambil alat untuk bisa melindunginya. Apabila tidak, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan. Ya. Wa ma aktsar finnas, betapa banyak jenis pergaulan ini di di kalangan manusia. La kasarahumullah dan bukan Allah yang memperbanyak. Siapa mereka? Wahum ahlul bidah wad dalalah Pergaulan jenis ini adalah bergaul dengan ahlul bid'ah dan orang-orang yang melakukan kesesatan. As-sadduna an sunnah an sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaitu orang-orang yang menghalangi dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad ila khilafiha dan orang-orang yang menyeru dan mengajak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayaj'aluna sunnata bid'atan wal bid'ata sunnatan dan mereka menjadikan sunnah sebagai bid'ah dan bid'ah sebagai sunnah. Wa hadzal darbu la yanbaghi lil aqili an yujalisahum aw yukhalitahum. Maka jenis pergaulan ini hendaklah bagi orang yang berakal Hendaklah bagi orang yang cerdas tidak duduk bersama mereka dan tidak bergaul dengan mereka. Wa in fa'ala fa immal mautu liqalbihi awil marad. Kalau dia melakukan itu, maka ada dua kemungkinan entah kematian bagi hatinya atau sebuah penyakit yang kronis akan bersarang di dalam hatinya. Nas'alullah lana walahumul afiyur rahmah. Kita minta kepada Allah bagi kita dan bagi mereka keselamatan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin, pendengar roja dimanapun Anda berada. Perhatikan di sini pergaulan yang keempat ini sangat penting untuk kita perhatikan. Ya, yaitu bergaul dengan orang-orang ahlul bid'ah wa dalalah. Ahlul bid'ah dan ahlu kesesatan yang mereka senantiasa mengajak orang, menghalangi orang dari sunnah Nabi dan mengajak untuk senantiasa menyelisihi sunnah. Seperti yang saya katakan tadi, ya, sunnah dikatakan bid'ah dan bid'ah dikatakan sunnah. Kalau kita berbicara bid'ah, kadang ada sebagian orang yang hobi untuk mendengarkan kata-kata itu. Padahal kita ketahui bahwa kata-kata tersebut keluar dari lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata-kata itu keluar dari lisan orang yang paling mulia di atas permukaan bumi, Kata-kata bid'ah tersebut keluar dari orang yang sama-sama kita cintai. Tidak satupun orang muslim kecuali dia menyatakan dirinya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu bersabda, "Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعدوا عليها nawajid. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dolalah. Nabi SAW bersabda, orang yang hidup sepeninggalku nanti akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang dengan berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafar Rasyidin yang mendapat petunjuk. Dan hati-hati kalian terhadap perkara yang baru, karena perkara yang baru adalah bid'ah. Bukankah ini keluar dari lisan Rasulullah dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluar dari lisan orang yang sama-sama kita cintai, keluar dari lisan orang yang paling mulia di atas permukaan bumi ini yaitu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Iyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah dan setiap kesesatan adalah tem, dan setiap bid'ah adalah sesat wa fil riwayah wa kullu bid'ati wa kullu dalalatin finnar dan setiap bid'ah tempatnya adalah di dalam neraka. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah hadis dari Al-Irba bin Sariyah ini yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya ya dibawakan juga oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah barangkali ini mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwa jangan pobi kepada kaum muslimin untuk mendengar kata-kata bidah Bid'ah keluar dari lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana bid'ah artinya adalah secara bahasa adalah asyai al muhtara ala ghairi misalin sabik sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Maka semua yang baru tidak ada contoh sebelumnya adalah bid'ah secara bahasa. Ya, sebagaimana Allah berfirman, Qul ma kuntu bid'an minar rusul. Katakanlah wahai Muhammad, aku bukan rasul-rasul yang baru. Artinya ada rasul-rasul sebelumnya. Dan secara secara syar'i adalah bahwa bid'ah sesuatu yang baru dalam urusan agama yang seseorang itu melakukannya dalam rangka untuk ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, mengharapkan pahala dan Nabi tidak mengerjakannya, Nabi tidak memberikan contoh padanya, namun orang-orang banyak mengerjakannya dan Nabi mungkin untuk melakukannya tapi beliau tidak melakukannya. Di mana ini insya Allah banyak sudah pembahasan-pembahasan masalah ini. Dan yang menjadi penekanan kita di sini adalah kehati-hatian kita untuk tidak bergaul dengan orang-orang yang melakukan bid'ah. Ya. Karena ulama mengatakan sebagaimana disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibn, Taymiyah, ya, dan juga dibenarkan oleh Syekh Rabi bin Hadi dan oleh Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili bahwa setiap orang yang melakukan bid'ah adalah dia mubtadi' ya. Dia mubtadi'. Kemudian disebutkan di dalam kitab Dawabit Takfir Muayyan ya, dengan menukil perkataan salah seorang alim dan ulama ya, bahwa dalam masalah tabdi' ini yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin ya, bahwa dalam masalah tabdi sebagaimana juga dalam masalah takfir yaitu harus ada ikomatul hujjah kepadanya dan seterusnya. Namun Rasulullah Islam mengatakan orang yang melakukan bid'ah tidak perlu ikomatul hujjah kepadanya. Terlepas dari itu, ada tulisan dalam masalah ini yang bagus dari si Ali Hasan bin Abdul uh, Ali Hasan ya, bin Abdul Hamid Al-Halabi dalam kitabnya Ilmu Usulul Bidah bahwa beliau mengatakan ya adapun pelaku bid'ah faqad yakunu mujtahidan kama sabaq ya famithlu hadzal ijtihad walau annahu khata fa innahu yadra'u anhu alwasf bil ibtida ada pelaku bid'ah ya dan dia mujtahid sebagaimana sudah berlalu maka seperti ini meskipun dia salah, maka tidak dikatakan sebagai mubtadi. qad yakunu jahilan fayunfa anhu li jahlihi fal wasfu simatil ibtida ma'a tartibil ism alaih li taksirihi fi talabil ilmi illa an yasha Allah. Boleh jadi orang yang melakukan bid'ah itu tidak tahu bodoh terhadap apa yang dilakukan. Maka sifat mubtadi ini, sifat ahlul bid'ah ini ya terhapus darinya. Ya, tetap meskipun demikian dia berdosa karena apa? Dia eh, litaksirihi fitrah bin ilm karena dia e, lalai dalam rangka menurut ilmu atau di situ ada penghalang-penghalang yang lain. Amma man asarra ala bid'atihi ba'da dhuhuril haq lahu ittiba'an lil aba' wal ajdad ya wa jaryan wara al ma'luf wal mu'tad فمثل هذا يليق به تماما الوصف بالابتداء لإعراضه وتنكره وابتعاده وتمحله Adapun orang yang tetap melakukan bid'ahnya setelah jelas bagi dia al-haq yang benar ya. Adapun bagi orang yang tetap menjalankan bid'ahnya setelah jelas bagi dia kebenaran ya, dalam rangka mengikuti al-aba wal ajdad, ayah-ayah dan kakek-kakek mereka. Dan dia berdasarkan keadaan atau kebiasaan yang ia lakukan atau adat, maka hal seperti ini pantas untuk dikatakan secara sempurna sifat-sifat al-ibtida yaitu sifat-sifat sebagai ahlul bid'ah. Karena apa? Karena dia i'radihi wa tanakkurhi dia berpaling dan dia tidak mau mengikuti yaitu mengingkari kebenaran tersebut dan menjauhi dari dari al-haq tersebut. Oleh karena itu, hati-hatilah kita terhadap perbuatan bid'ah dan juga kepada para pelaku-pelaku bid'ah. Dan banyak sekali perkataan para ulama ahlu sunnah, ulama-ulama yang dikenal tentang akidah mereka agar kita menjauhi ahlul bid'ah. Ya. Seperti dikatakan oleh Ibnu Battah ketika beliau memberikan taklik catatan terhadap hadis Nabi, memberikan keterangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'a bid-dajjal falyan anhu mastata'a, fa inna rajula ya'ti wa huwa yahsabu annahu mu'min, fama yazalu bihi hatta yattabi'ahu lama yara ma'ahu minasyubuhat Rawahu Ahmad wa Abu Dawud dan hadisnya sahih. Barang siapa yang mendengar Dajjal, maka hendaklah dia menjauh semampunya. Karena sesungguhnya seorang datang kepadanya dan dia mengira bahwa Dajjal tersebut orang beriman. Dan dia senantiasa bersamanya sampai dia mengikutinya. Ketika dia melihat Dajjal, ya, yaitu beberapa syubhat yang ada padanya. Ibnu Battah memberikan penjelasan terhadap hadis ini Hada qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam fallah fallah ya ma'syar muslimin la yahmilanna hada minkum husnu dhanni bi nafsihi wa ma'ahida min ma'rifatihi bi sihhati madhhabi ala al mukhatarah bi dinihi fi majalisati ba'd al hadhil ahwa Ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Allah Allah wahai kaum muslimin janganlah membawa seseorang di antara kalian ya prasangka baik kepada dirinya kepada dirinya sendiri ya. dan pengetahuannya tentang uh, benarnya madhabnya alal mukhatara bidinih fi majalisati ba'di ahli hadil ahwa ya terhadap anggapannya yang sangat berbahaya terhadap agamanya yaitu anggapan bolehnya duduk bersama ahlu ah, ahlul ahwa yaitu ahlul bid'ah dan dia mengatakan orang tersebut ya fayaqul orang yang punya anggapan tersebut mengatakan Eh, udakhiluhu liunadhiruh. Uda uda adakhiluhu liunadhirahu. Ya. Ah, udakhiluhu liunadhirahu. Dia mengatakan aku akan datang kepadanya untuk mengajak berdebat. Au liastakhrija minhu madhhabahu atau minta kepadanya agar dia keluar dari madhabnya fa'innahum ashaddu fitnatan minad dajjal. Sesungguhnya mereka itu lebih dahsyat fitnahnya dari fitnah dajjal. Wa kalamuhum alsaq minal jarab. Dan perkataan ahlu bid'ah tersebut alsaq minal jarab. Lebih parah dari penyakit kudis. Wa ahraq lil qulub minal lahab. Dan lebih membahayakan, bisa membakar kepada hati daripada kayu bakar. Walaqad itu jama'atan minan nas kanu yal'anunahum. Dan aku melihat beberapa orang dulu mereka melaknat ahlul bid'ah wa yusubbunahum fi majalisihim ala sabil inkar raddi alaihim dan mereka mencaci mereka dalam majelis-majelisnya yaitu mengingkari dan membantahnya famazalat bihim al-mubasatah wa khafsil makar wa daqiqul kufr hatta sabau ilaihim dan senantiasa bersama mereka ya dengan makar-makar yang tersembunyi, dengan kekufuran yang sangat lembut, sampai mereka orang-orang yang tadinya mengingkari itu berpaling dari kebenaran dan berpaat dan condong kepada ahlul bid'ah itu. Maka jangan sampai kita e, berprasangka baik kepada diri kita dengan mengatakan bahwa saya bisa selamat dari mereka sehingga saya akan duduk bersama mereka, saya bisa memfilter dan seterusnya. Bagaimana dengan kita sementara ada seorang ulama besar ya, yaitu tabi'in Muhammad bin Sirin. Beliau mengatakan ada orang, dua orang yang datang kepadanya dari Ahlul Ahwa dan dua orang itu berkata, "Ya Abu Bakar, nuhadditsuka bihadisin." Qala la. Wahai Abu Bakar, Abu Bakar, ini kunyahnya beliau ingin kami sampaikan, ingin kami bicarakan kepada engkau sebuah hadis. Apa jawaban Muhammad bin Sirin? Jangan, tidak perlu. Keduanya berkata lagi, "Fanaqra'u 'alaika ayatan min kitabillah." Kami bacakan kepadamu sebuah ayat dari Al-Qur'an. Apa jawaban beliau? Qala la. La la taqumani anni aw la aqumanna. Kemudian beliau mengatakan, "Benar-benar kalian berdiri keluar dari dariku atau aku yang berdiri kemudian aku keluar. Maka kedua orang tersebut yang datang kepada Muhammad bin Sirin kemudian dia keluar. Faqala ba'dul qaum kemudian ada orang berkata wahai Abu Bakar, kenapa engkau ya orang tersebut akan dibacakan kepadamu ayat dari Al-Qur'an, engkau tidak mau. Apa jawaban beliau? Inni khasyitu an yaqra alayya ayatan fayahrifaniha fayukirru dzalika fi qalbi. Aku khawatir ya dibacakan kepadaku sebuah ayat kemudian keduanya merubahnya dan itu berada bersarang di dalam hatiku. Coba perhatikan di sini. Ketika beliau mengetahui bahwa dia min ahli ahwa <clears throat> ketika beliau mengetahui bahwa dia min ahlul bid'ah lalu dia mengatakan ingin berbicara tentang hadis beliau menolaknya. Kemudian ingin membacakan Al-Quran, Beliau menolaknya. Karena apa? Karena beliau tahu siapa kedua orang tersebut yang datang. Sebagaimana asar beliau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Inna, innal ilma dinun fanduru amman ta'khudunahu bahwa ilmu adalah agama, maka perhatikan dari siapa kamu mengambil. Oleh karena itu, mendengar Radu Raja di mana Anda berada, kalau salah dalam bergaul seperti masalah ini, maka kata penulis tadi, entah kematian yang akan bersarang di hati kita atau sebuah penyakit. Ibnu Abbas mengatakan, La tujalis ahlal ahwa, fa inna mujalasatahum mumarridatun lil qulub. Dengan sanad yang sahih dikeluarkan Ibnu Battah dari Al-Ajuri. Jangan engkau duduk bersama ahlul bidah, ahlul ahwa yaitu orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, ya tidak mau dengan hujah Al-Quran, Al-Sunnah yang difahami oleh salaful ummah, oleh salafus soleh, karena duduk bersama mereka merupakan penyakit bagi hati, merupakan penyakit bagi hati. Al-Fudail bin Iyar beliau mengatakan, La tajlis ma'asahibi bid'ah, fa inni akhafu an tanzila alaikal la'nah. Jangan duduk bersama pelaku bid'ah, karena aku khawatir turun kepadamu anak. Beliau mengatakan di sini, ya, kalau salah dalam bergaul seperti pergaulan yang keempat ini, ya, maka akan terjerumus kepada kebinasaan. Orang-orang yang senantiasa mengajak kepada bid'ah, menghalangi orang dari sunnah, dan mengatakan sunnah bid'ah, bid'ah adalah sunnah. Namun kalau orang-orang itu tidak paham, orang termasuk orang-orang bodoh tadi, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan maafkannya membuka hatinya untuk senantiasa cinta kepada sunnah. Ya. Dan kalau kita merasa khawatir ya, bisa uh, rusak agama kita, maka hendaklah kita meninggalkannya. Namun kalau seorang yang memiliki ilmu, kemudian dia bisa mengajak kepada kebaikan, maka hendaklah diseru kepada kebaikan, sampaikan kepadanya. Dan apabila tidak mungkin kita meninggalkan pergaulan itu, maka perhatikan sebuah, sebuah sikap yang disampaikan oleh uh, Syekh, Doktor, Profesor Doktor Ibrahim Ar-Ruhaili, dua sikap yaitu mudarah dan mudahana. Adapun mudarah itu sikap lembut kepada siapapun, ya orang-orang yang melakukan penyimpangan, tanpa harus mengorbankan bagian dari agama. Ya. Kalau memang tidak mungkin kita berpas diri dengan bergaul seperti itu. Dan yang kedua adalah mudahanah. Ya. Di mana mudahanah ini madmumah, yaitu tercela. Sikap lembut kepada orang dengan mengorbankan bagian dari agama. Oh, nggak apa-apa kita mengikuti acara tahlilan misalkan, tidak apa kita mengikuti acara Isra Mi'raj, tidak mengapa kita mengikuti acara Maulid Nabi, padahal itu sudah tahu itu tidak sesuai dengan sunnah karena Nabi tidak pernah mengerjakannya. Maka hal ini dikatakan mudahanah karena dia alasannya alasannya adalah khawatir terjadi sesuatu, khawatir tidak enak dengan orang lain, maka ini namanya mudahanah. Dan ini sikap yang tercela. Allah berfirman, "Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka ingin kalau engkau wahai Muhammad mudahana, mereka juga mudahana. Maka ketika Nabi diajak oleh orang kufar, aku mau menyembah Tuhanmu setahun, asalkan engkau juga mau menyembah Tuhanku setahun, maka turunlah surat Qul ya ayyuhal kafirun sampai akhir. Wahai orang-orang kafir dan seterusnya. Dan mudaroh ada sikap lembut, tanpa harus mengorbankan agama kalau memang tidak bisa lepas dari bergaul dengan mereka. Dan ini perlu kehati-hatian. Wallahu a'lam bisawab. Barangkali sampai di sini dan insya Allah pada kajian berikutnya mudah-mudahan kita bisa eh, istiqamah bisa menghadiri majelis ini yaitu akan berbicara tentang asbabu hayatil qalbi ya, wa aghdiyatihi an sebab-sebab yang bisa menghidupkan hati dan uh, konsumsi hati yang bermanfaat. Mudah-mudahan karena ini sangat penting dan amat penting bagi kita semua yang ada di sini dan juga para pendengar, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan izinnya kepada kita untuk bisa membahasnya sampai selesai. Wallahu a'lam bishawab. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا رجاء راديو دعوة أهل السنة والجماعة للذاكرين والذاكرات Dengar rajin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Baru saja kita ikuti penjelasan yang disampaikan oleh Al Ustaz Mahfud berkenaan dengan pembahasan kita pada sore hari ini Tazkiyatun Nufus dan kami membuka layan interaktif bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat Anda bisa layangkan di 0217073 Untuk yang pertama akan kita angkat terlebih dahulu dari penanya dari telepon. Ini dari Um Malaysia, di Jati Asih. Ini Ustaz, Yeah, Bu. di daerah saya kan ada ini ya, pembangunan musola baru. Yeah. Nah di situ kebanyakan memang pelakunya ahli bid'ah. Yeah. Nah di situ kita ingin mendirikan uh, ini ya ahli sunnah gitu. Yeah. Nah itu saya itu termasuk uh, dalam pengurus sebuah majelis taklimnya. Yeah. Bagaimana sikap saya? Apakah saya tidak mengikuti mereka gitu karena banyak bid'ahnya? Ataukah saya uh, ikut aja gitu Ustad. Yeah. Sedangkan saya di situ nggak bisa berdakwah Ustad, yeah. karena banyak sekali yeah. Itu Ustadz Ustadznya gitu yang lebih pintar dari saya gitu. Iya. iya. iya. Kira-kira solusinya gimana ya Terima iya. kasih ustadz Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ya sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa kalau kita khawatir dan kita sudah tahu di situ bid'ah dan kita bisa membedakan mana bid'ah dan mana sunnah, maka kalau khawatir ya, maka jangan sampai kita bersamanya karena kita bisa terjerumus ke dalamnya karena eh, segan atau tidak uh, tidak enak kepada orang lain ya. Maka kita tinggalkan namun bermuamalah dengan mereka dalam hal yang lain ya. Kita jaga seperti yang saya katakan tadi mudar yaitu bersikap lembut karena memang kita tidak memiliki kemampuan untuk menyampaikannya. Adapun sikap lembut ini bukan berarti harus mengikuti acara-acara mereka. Demikian. Sebab kalau kita sebagaimana dalam ayat tadi, karena perbuatan bid'ah itu jelas merupakan perbuatan yang mungkar, ya, merupakan <clears throat> perbuatan yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an, ya, bertolak belakang dengan As-Sunnah. Maka kalau ada majelis-majelis seperti itu, fala taq'udu ma'hum, ya, hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idam misluhum. Maka jangan duduk bersama mereka sampai mereka berbicara tentang yang lain. Kalau tidak maka kalian seperti mereka. Wallahu a'lam. Baik. Kita angkat kembali bagi Anda yang ingin bertanya di line telepon 021 823 6543. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa Bapak di mana? Heri di Cikarang Baru. Baik, silakan langsung. Ah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Uh, ini sedikit Eh, saya terkadang menjadi seorang imam. Yeah. Iya. Uh, untuk berdoa memimpin itu uh, termasuk kategori bid'ah dengan uh, dipimpin satu orang gitu. Yeah. Memimpin doa. Iya, yeah, iya. Nah, demikian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. warahmatullahi Iya, ya. <laughs> Tidak pernah dari riwayat bahwa memimpin doa setelah sholat bersama-sama seperti banyak dilakukan orang ya itu tidak ada riwayat yang menjelaskan masalah itu dan seandainya ada mungkin pasti Nabi akan menjalankannya dan uh, kita mengerjakannya dan tidak ada riwayat menjelaskan masalah solat kemudian zikir bersama-sama ya, kemudian doa bersama-sama ya, tidak ada maka zikir sendiri-sendiri ya adapun masalah doa masalah khilaf masalah itu apakah ada doa setelah itu ya dan yang saya mengambil adalah yang roja bagi saya adalah mengambil eh, zikir-zikir uh, yang ada setelah sholat seperti yang kita baca astagfirullah tiga kali dan seterusnya kemudian tasbih uh, kemudian tahmid dan takbir 33 kali masing-masing ya. dan setelah itu selesai dan itu sendiri-sendiri tidak lakukan bersama-sama dan juga tidak berdoa bersama-sama Allah alam kita angkat teleponnya selanjutnya Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya, dengan siapa Bapak di mana? Dengan Bapak Kadri di Garang. Baik, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, apa yang saya simak tadi yang saya sampaikan eh, ketika kami hidup di satu lingkungan yang minoritas. Iya. Eh, kami sering mengikuti eh, taklim di mana-mana yang telah diadakan oleh majelis-majelis. Iya. -majelis ternyata kami e, mau mendakwakan itu apa yang sedikit sebutnya di lingkungan mungkin butuh e, kami yang baru-baru ini untuk mungkin butuh kesabaran Hmm. Jadi pertanyaan saya, ketika ada di satu lingkungan kita yang hmm. sudah sedikit baru katakan sedikit kita tidak bisa mendakwakan secara keseluruhan karena minimnya ilmu kita. Yeah. Ya, yang saya yang saya mau bertanya adalah yeah. eh, ketika saya mau tidak bisa mendakwakan itu secara keseluruhan, tapi ada dari satu orang ke satu orang mendakwain dengan seperti saya memberikan mereka iya. memberikan mereka CD-CD yang yeah. mungkin membuat mereka tergugah. Yeah. Dengan saya beradab e, beradab dengan mereka, artinya yeah. bergaul yeah. dengan mereka dengan akhlak yang baik. Yeah. Ternyata mereka mengatakan bahwa kalau saya itu lain gitu. Kalau saya bisa bergaul dengan lain, tapi kebanyakan iwan- iwan kita yang lain juga yeah. agak seperti menjaga jarak dengan mereka. Jadi yeah. ketika mereka menilai itu kok kamu lain seperti yang yang lain yang iwan- iwan yang lain kamu kok bisa bisa bisa sama kita hmm. alatnya baik kenapa yang lain gak bisa seperti kamu yeah. jadi saya menurut saya Ustadz eh, bagaimana eh, supaya iwan- iwan kita itu juga yeah. Hmm. seperti eh, ya seperti kita juga gitu. iya, tidak yeah, kita yeah, ketika kita menghadapi itu kita bisa berkomunikasi dengan mereka dengan baik yeah, siapa tahu mereka juga mendapatkan hidayah yeah, yeah. gitu juga iya. Ustaz yeah. Iya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ya, disampaikan panjang lebar di dalam kitab An-Nasihah oleh Ibrahim Ar-Ruhaili, ya, bahwa kalau memang kita khawatir, kita nggak mampu, dalam pengertian kita lemah, hati kita lemah, ya, sehingga kita Eh, bisa terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan Islam, perbuatan bid'ah, ya, maka sikap kita adalah memang menjauhinya untuk keselamatan kita. Nah, dan kalau kita memang mampu untuk uh, bergaul mereka dan kita kuat, ya, ya, maka kita bergaul dengan mereka dalam pengertian seperti yang Bapak katakan tadi, bisa memberikan buku, bisa memberikan ini, dan memang mudah karena Eh, masing-masing uh, orang bisa bisa seperti bapak dan bisa seperti teman bapak yang seperti itu tergantung kepada keadaan ya kemaslahatan dan mafsadah yang yang timbul baik maslahah bagi dirinya atau mafsadah bagi dirinya atau bagi yang lain ya kalau memang maslahahnya adalah bersikap kemudian bersikap lembut dengan mereka ya itu masalah bagi bapak ada juga masalah bagi mereka ada maka itu dilakukan karena nabi juga beliau kadang berbuat lembut kepada orang yang berbuat salah melakukan kesalahan karena maslahatnya dengan menjalankan itu. Ya. Kemudian kadang-kadang beliau bersiap tegas, seperti tegas kepada Ammar bin Yasir, padahal kesalahannya sepele. Beliau menggunakan minyak za'faron sebagaimana riwayat Abu Dawud, ya, dan disahih oleh Sa'albani. Dan ini beliau tahu karena minyak za'faron ini lembut ya biasa dipakai wanita dan dan sampai sampai Rasulullah tidak mau menjawab salamnya Ammar bin Yasir dalam masalah ini. Ya, kemudian beliau bersikap juga tegas kepada uh, Ubay bin Ka'ab bin Malik dan teman-teman yang tidak ikut perang Tabuk ya. Karena apa? Karena ada maslahahnya, ada kebaikannya, yaitu bisa kembali kepada kebenaran. Dan beliau bersikap lembut kepada Abdullah bin Ubay bin Salul tokoh munafik. Karena apa? Karena sikap tegas kepadanya tidak ada manfaatnya. Maka di sini ya bisa bisa bisa keduanya benar, bapak benar dan teman-teman bapak bisa benar tergantung kepada keadaan dan masalah yang ada ya sehingga masing-masing bisa satunya dengan lembut itu ada manfaatnya yang satu dengan tegas itu dengan ada manfaatnya sehingga kita tidak mungkin tidak menyalah saling menyalahkan dalam masalah ini kembali kepada manfaat yang paling penting adalah pertama melihat maslahat kebaikan dan mafsadat yaitu keburukannya hasil dari pergaulan itu. Kemudian yang kedua, ingat ya konsep tadi ya yaitu manhaj uh, mudharah dan mudahana. Lembut kepada orang tanpa mengorbankan agama. Itu yang tertuntut yaitu mudharah. Dan dan sikap mudahanah lembut dengan mengorbankan agama dan ini yang dilarang oleh oleh agama. Wallahu alam. Tapi kita angkat pertanyaan dari pesan singkat ya. Hmm. Sebelum kita kembali mengangkat telepon, ada pertanyaan dari pendengar kita di Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah menjaga pergaulan dari teman yang soal akhlak, yang memiliki akhlak yang buruk? Ya. Dan kita tidak bisa lepas karena satu uh, pekerjaan dengan kita. Ya. Bagaimana muamalah yang baik dengan mereka? Ya, Yang harus diperhatikan pertama kali oleh kita adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innama masalu al jalisis soleh wal jalisis su kahamilil miski wa nafikhil kir <clears throat> Amma hamilul miski imma an yuhziyaka wa imma anta anta minhu wa imma an tajida rihan tayyibah. Wa amma uh, rafihul kir imma an yukhrika thiyabaka wa imma an tajida rihan khabithatan rawahu Muslim. Permisalan teman yang baik dan teman yang tidak baik, yang buruk ahlaknya, buruk agamanya, itu seperti orang minyak eh, berjual minyak wangi dan pandai besi, orang pandai besi. Adapun orang yang jual minyak wangi, entah ada tiga kemungkinan, entah dia memberikan kepadamu minyak wangi tersebut, ya, atau kalau tidak diberi, engkau membeli darinya, atau kalau tidak, tidak membeli dan engkau tidak diberi, engkau mendapatkan bau minyak wangi. Dan pandai besi, permisalannya adalah seperti pandai besi, entah engkau terbakar bajumu atau engkau mendapatkan bau anyir yang tidak sedap. Maka ini permisalan harus kita pahami. Dan Nabi juga Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Almaru umadini khalilih. Se seorang itu tergantung agama temannya. Maka perhatikan eh, dengan siapa kita berteman. Nah, kita perhatikan kalau kita memang lemah, berteman dengan orang yang lemah, dengan orang yang buruk akhlaknya, maka tentu saja ini akan menyeret kita kepada uh, untuk ik bisa ikut dan terpengaruh dengannya. Namun jangan sampai kita ketika berteman dengan itu ya terpengaruh kalau bisa kita mengajak mereka, mendakwai mereka karena barang siapa mandalla ala huda falahu ajur mithlu ujuri man tabi'ahu. Barang siapa yang memberikan petunjuk kepada orang lain dan dia yang mengikutinya, kita akan mendapat pahala seperti orang yang tersebut ya. Li'an yahdi li'an Allah bika rajulan wahida khairul laka min humrin na'am. Allah memberikan petunjuk pada seorang dengan perantaran kamu itu lebih baik daripada unta merah. Maka kita harus menjadi seperti itu. Kalau tidak bisa menjadi seperti itu, maka kita menjaga jarak dalam pengertian jangan sampai kita terlena sehingga terseret dengan pergaulan-pergaulan seperti mereka. Ya, kalau memang tidak bisa e, memberikan pengaruh kepada mereka, maka jangan sampai terpengaruh. Wallahu a'lam. Baik, kembali dari pesan singkat dari pendengar kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya sering minum minuman keras, berjudi, berzina, akan tapi semua kemaksiatan itu sudah saya tinggalkan cukup lama dan pertanyaan saya apakah taubat saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena hanya saya hanya melakukan sholat wajib dan tidak mengikuti kajian-kajian Ya, ya, ya. Ya, alhamdulillah kalau sudah seperti itu ya dan tidak perlu mengatakan kepada orang lain saya telah begini telah begini ya cukuplah Anda seru mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Maha Pengampun ya bahwa Allah Maha menerima taubat seseorang ya dan kalau benar-benar dengan taubatan nasuha sebagaimana disebutkan syarat-syaratnya oleh Al Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin ya dan ditambah oleh uh, Syekh Muhammad bin Sulaiman yang pertama adalah ikhlas yang kedua adalah menyesal, yang ketiga adalah kita tidak kembali kepada perbuatan itu, tidak melakukannya, dan yang keempat kita benar-benar tidak ada keinginan untuk kembali kepadanya. Dan yang kelima ditambah apabila berkenaan dengan masalah uh, hak orang lain maka dikembalikan entah harta maupun harga dirinya. Kalau sudah itu dilakukan yakin insya Allah Allah akan mengampuni kita. Ya, karena Allah maha pengampun. Ya dan uh, jangan sampai tidak mengikuti kajian majelis ilmu yang mengajar Al-Quran dan As-Sunnah yang difahami oleh salaful ummah. Hadirilah majelis-majelis itu karena itu bisa menjaga keimanan kita. Karena al-iman yazidu wa yankus, yazidu bit ta'a wa bil maksiyah. Iman itu bertambah dan berkurang, ya, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan perbuatan maksiat. Dan di antara yang bisa menambah keimanan kita adalah hadirnya kita di dalam majelis ilmu karena di situ kita mendengarkan ayat-ayat Allah, kita mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dzikrullah wajil wa idza dzikrullah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana." Apabila disebut nama Allah orang beriman itu hatinya bergetar dan apabila ayat-ayat dibacakan kepadanya bertambahlah keimanannya. Kalau kita jauh dari majelis ilmu, maka jelas apalagi sibuk dengan dunia, sibuk dengan keadaan lingkungan, di mana maksiat di sekeliling kita ini, masya Allah, jangankan saat kita sampai mencari, kita dicari oleh maksiat. Maksiat sudah masuk ke rumah, sudah masuk ke kamar-kamar, sudah masuk kemana-mana. Karena apa? Demikian luasnya eh, tempat-tempat yang bisa dilalui oleh maksiat sehingga siap menerkam kita dimanapun kapanpun kapanpun kita berada. Oleh karena itu tidak ada jalan lain ya kecuali kita lari kepada Allah dan salah satunya mendatangi majelis ilmu. Wallahu a'lam. satu pertanyaan kembali dari pesan singkat kita angkat berkenan dengan muamalah kepada kedua orang tua Ustaz. Ada beberapa pertanyaan yang sama. Bagaimana ya apabila yang melakukan kebid'ahan itu adalah orang tua kita sendiri, bapak atau ibu, kemudian kita tidak mentaati apa yang mereka lakukan dari perayaan-perayaan yang selain daripada Idul Fitri dan Idul Adha yang mereka ritualkan, apakah kita berdosa saat membuat kedua orang tua kita kecewa? Jazakallah hmm, Iya. Iya. Pertanyaan yang baik sekali ini dengan masalah orang tua ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Allah mewajibkan pemerintahan kita untuk menyembah hanya kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, perbuatan baik ini tentu saja ya ada mustasnayat, ada perkecualian ya, kecuali ketika bertentangan dengan perintah Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq wa innamat ta'atu fil ma'ruf." Tidak ada ketaatan dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Ketaatan hanya dalam masalah yang baik saja. Oleh karena itu ketika orang tua memerintahkan masalah-masalah yang maksiat dan dan bid'ah ini ya lebih besar daripada daripada maksiat ya. Allah Subhanahu wa Nabi SAW bersabda ya bahwa uh, akan ditutup pintu taubat ya innallaha hajabat taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu rawahu tabrani ya dan dengan sanad yang sahih dan dihasan oleh al-mundiri bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menutup taubat dari pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya maka berat ya perbuatan bid'ah itu bukan perbuatan ringan ya karena itu e, menyelisihi e, kekuasaan Allah dalam pembuatan syariat Ya, karena orang berbuat bid'ah, berbuat bid'ah adalah berbuat membuat syariat sendiri. Nah ini harus kita perhatikan. Namun demikian tetap berbuat baik kepada orang tua, ya, dan bagaimana kita mensiasatinya agar mereka, agar beliau berdua tetap kita tidak menyakiti hatinya dan juga kita tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh beliau berdua yang bertentangan dengan syariat, dengan agama ini. Allah a'lam. Tapi kita angkat kembali dari telepon bagi Anda yang ingin bertanya jalan telepon 021 823 Ya. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa umur di mana? Di Mubara di Cikarang. Baik, silahkan. Ustaz, um, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya mau tanya, di rumah saya ada Ustaz. Iya. Yeah. Uh, dia tuh mengadakan sunnah Iya. Tapi pernah saya mengajukan pertanyaan mengenai seakan nah, saya itu memancing gitu. Kadang um, itu kayak seperti ini Uh, suaranya kurang jelas nih. Suaranya Tolong. kurang jelas, iya. sedikit yeah. lebih keras Umi ya, dan Yeah, so. yeah. seperti saya uh, eh, saya bertanya tentang wajibnya laki-laki sholat di masjid. Iya, iya. Tapi uh, Ustaz itu katakan uh, eh, sebaliknya atau seharusnya itu malah menimbulkan apa hat gitu di antara orang yang mendengar yang orang hmm, awam gitu. Iya, bagaimana Kalau, sebabnya itu? Uh, bagaimana itu malah menimbulkan fitnah gitu, maksudnya menimbulkan subhat di antara orang awam. Seharusnya kan mereka tahu bahwa e, itu wajib. Gitu. Jadi saya mempertanyakan jadi semakin itu e, sebuah gitu di antara kita gitu. Iya. Baik, itu saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipahami, Ustaz? Uh, dia ber, Eh, bertanya tentang hukum sholat wajib. Iya. Ada eh, hal-hal yang yang sifatnya sudah wajib, tapi uh, Ustadz ini menjawab sebaiknya atau seharusnya, Ustaz. Uh, tidak dengan kata wajib, hmm. sehingga menimbulkan syubhat di kalangan pendengar atau yang uh, hadir di situ. Oh iya, iya. Bagaimana sebagai sikap kita yang hadir di situ, Hmm. Di kajian tersebut. Iya, ya tidak tidak demikian ya sebagaimana uh, Syekh Thaimin beliau pernah ditanya, ya dan hal ini ada di dalam Al-Qalul Mufid ala kitab Tauhid. Bagaimana kalau ditanya tentang perkara yang sekiranya menimbulkan fitnah pertanyaan itu kalau dijawab ya. Apa enggak perlu dijawab? Ya dijawab ya, tapi jawabnya sesuai dengan kadar akal mereka. Sebagaimana fima makna perkataan Ali bin Abi Thalib, khatibun fima makna ya, khatibun nas ala qadri qulihim ya uh, apa namanya berbicara dengan manusia sesuai dengan akadar akal mereka. Nah, apa dari mana sisi apa kita mengatakan itu mengandung subhat nah, bahwa sholat uh, lima waktu ya bagi laki-laki itu wajib di di masjid. Di mana letak subhatnya? Ya, dan kalau kita bijak menjawabnya adalah kita menjawab ya sesuai dengan bagaimana uh, khilaf para ulama dan bagaimana yang rojih dalam masalah ini. Ya, demikian. Allah alam. Kalau seandainya memang hukumnya wajib saat akan, ya. tapi uh, eh, Ustadz yang menjawab pertanyaan ini dengan kata itu sebaiknya atau seharusnya hmm. uh, bagaimana? Dikerjakan di masjid, Bismillah. Uh, ya tidak boleh, uh, tidak ah. boleh. Nah, bagi, ya. kita terus mengatakan dengan tegas bahwa wajib bagi laki-laki untuk sholat di masjid. Demikian. Baik. Uh, eh, kita angkat kembali bagi Anda yang ingin bertanya, pendengar Roja di 8236543. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa Bapak di mana? Abu Sabila lagi di jalan. Baik, ya. silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya Ustaz, eh, begini apa ya. mengenai yang bid'ah itu Ustaz? Iya Pak, ya. Saya pernah tanya sama orang yang uh, suka melakukan apa maulid terus tujuh iya. harian segala macam. Iya. Saya bilang itu hadisnya nggak ada gitu ya. Oh iya. Tapi dia tunjukkan semua Ustaz iya. hadis-hadis yang saya nggak tahu datangnya dari mana gitu. Iya, iya. Dan mungkin kalau dibaca dengan uh, oleh orang awam ya. Iya. Karena itu banyak eh, nama-nama uh, yang uh, apa? ulama atau syekh gitu ya. Iya. Jadi mereka gampang terpercaya gitu Ustaz. Iya, betul ya. Jadi iya. uh, dari apa namanya dari salaf sendiri bagaimana ya? Iya. kadang kadang-kadang kalau saya baca dia hanya menjelaskan ini tidak diajarkan oleh Rasulullah gitu hadisnya iya. doif tapi yeah. tidak dijelaskan asal muasal dari mana hmm. mereka melakukan uh, kebidahan ini Ustaz. Iya. Iya. Begitu Ustaz. Mohon penjelasannya. Iya. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. ya sampai sekarang coba dicari dari hadis ya dari yang doaif sampai yang maudhu tentang masalah Maulid Nabi itu tidak pernah ada. Ya. Dan uh, itu adalah bid'ah dan itu bid'ah pertama kali dilakukan pada zaman uh, Khalifah Fatimiyah ya, Khalifah Fatimiyah diadakan dan itu uh, kurang lebih pada abad kelima Hijriyah sangat jauh sekali dari masa jangan dari kan jangan dari masa Nabi dari masa Al Qurun Al Mufaddalah dari masa tiga generasi yang memiliki keutamaan generasi sahabat tabiin dan tabiin tidak pernah ada nah oleh karena itu uh, kalau dia mendatangkan hadis ya kemudian hadisnya Isra Mi'raj, hadisnya Maulid Nabi, hadisnya tujuh hari dan semua ya semua orang bisa kalau orang awam itu asalkan ada tulisan Arab <laughs> ya, itu kadang-kadang langsung diterima bahwa itu adalah sebagian dari sebagian dari agama bahkan seandainya disodorkan kepadanya surat uh, ayat, ayat kursi atau kulullah wahad kemudian terpotong di tengahnya ditambahi jadi bisa mujarab bisa mendatangkan rezeki bisa terbang ya bisa menghilang seterusnya itu pun dilakukan dan mengatakan ini ada hukumnya ada petunjuk dari Al-Qur'an dan seterusnya nah ini maka Eh, sebagaimana yang disebutkan oleh Muhammad bin Sirin tadi, innal ilma dinun fanduru amman ta'khudunahu bahwa ilmu itu adalah agama, maka lihatlah dari siapa engkau mengambil agama itu. Maka lihat dengan sanatnya. Sebab seandainya uh, tidak ada sanat, maka orang bisa mengatakan apa yang dia yang ingin dia katakan. Kemudian yang kedua ada Eh, apa, namanya asar dari Ibnu Umar yang sering kami sampaikan bahwa agamamu dinuka dinuka fa innama huwa lahmuka wa damuk fanzur amman ta'khud khud anil ladina istaqamu wa la ta'khud anil ladina malu agamamu agamamu ya perhatikan karena itulah darah dagingmu perhatikan dari siapa kamu ngambil ambil dari orang istiqomah jangan mengambil dari orang menyimpang nah di sini ujiannya adalah bagaimana orang tersebut meletakkan ya dalil-dalil agama itu ya pasti sudah akan kelihatan ya orang awam tidak akan bisa tahu ya. namun dibawa kepada ahlul ilm orang yang memiliki ilmu akan ketahuan bahwa itu semua adalah sebuah kedustaan belaka Allah alam ya. dan alhamdulillah sudah dijelaskan dalam kajian-kajian ya, kita, ya, ya betul. radio dan di kajian-kajian betul banyak sekali sudah ya, ya. masalah itu ya. Tapi bagi para pendengar yang lain bisa bertanya secara langsung di line telepon 021 823 6543. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa Bapak di mana? Dengan Pak Rahman Pak. Baik, di mana ya. Pak? Di Rahman, Pak. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Uh, ini Ustaz, ini mengenai masalah Palestina. Iya Pak. Kalau saya boleh tanya. Iya. Eh, masalah Palestina ini kan ada instruksi instruksi untuk boycott. Iya. Produk-produk Amerika Yahudi ini sebetulnya saya dengar dari fatwa atau dari Saudi katanya kita tidak perlu apa boykot. Sebetulnya boykot itu kalau menurut ulama-ulama dari dari dari Iran, dari Mesir, dari apa, hmm. Syria iya. dan ulama-ulama fatwa dari Liga Arab sendiri iya. mengatakan bahwa uh, artinya uh, tindakan Mesir sebagai telah menyalahi apa telah keluar dari dari apa suatu uh, fitnah hmm. apa uh, yang mengatakan bahwa Mesir, Saudi dan Lebanon itu mereka memihak kepada Amerika Yahudi karena waktu di sidang di Arab Kudus apa Saudi tidak hadir malah Israel berterima kasih kepada negara-negara tersebut untuk tidak ikut campur masalah itu. Hmm. Nah, ini masalah <laughs> boykot ini memang kalau menurut kita Ustaz memang harus dilakukan. Ya. Pertanyaannya Mas langsung Pak? Pak. Hmm. pertanyaannya. Nah intinya bahwa saya dengar dari Radio Roja itu dia menganut kepada fatwa dari Saudi hmm, bahwa bahwa kita bahwa kita kan tidak perlu boykot. Ya. Tapi sebetulnya justru dengan kekuatan ekonomi mereka, ini mesin perang ini membunuh umat Islam, anak-anak orang tua di sana. Saya hmm. kira memang kalau boleh saja, itu, apa, ya. inti pertanyaan apa sangat perlu ya Ustaz ya. dan ya. harus dilakukan gitu. Terima kasih ya. Ya. Jazakallah khair. Ya, silakan. Ya sebagaimana Allah berfirman ya idza ja'ahum amru minal amni abil khaufi adza'u bih law ruddu ila ila ila rasul wa ul amri minkum la alimahu alladziina yastanbitunahu minhum. Ya apabila datang kepada mereka sebuah perkara dari rasa keamanan atau ketakutan langsung disebar ya langsung harus begini harus begini ya harus boykot, harus perang, harus begini. Maka seandainya dikembalikan kepada Rasul dan kepada ulul amr. Ulul amr di sini adalah pemerintah dan uh, para ulama. Nah di sini, ya. Seandainya dikembalikan kepada mereka melihat keadaan yang sangat pelik yang mereka uh, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu untuk melihat persalahan itu, maka la alimahul ladzina yastanbitunahu minhum akan tahu orang-orang yang bisa mengambil istinbat hukum mengambil sebuah kesimpulan hukum apa sikap yang harus dilakukan. Nah, karena mereka para ulama, inna ma yakhsyallah min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah lah para ulama. Mereka melihat kacamata kacamata yang dilihatlah syar'i, syariat. Bukan melihat dari kacamata perasaan dan melihat dari kacamata akal dan kita ada sebuah hadis yang uh, dihasankan oleh Sa'albani ya. Dan ini pernah saya tanya kepada Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas yaitu uh, uh, hadis mengatakan ittaqu bi firasatil mukmin fa innahu yanzuru bi nurillah. Takutlah engkau kepada firasatnya orang beriman karena dia melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nah, pandangan yang sangat tajam ya la alimahul ladzina yastambitunahu minhum akan akan tahu orang-orang bisa mengambil istinbat hukum, kesimpulan hukum. Siapa mereka? Kalau bukan ulama yang bisa mengambil itu ya dan tidak bisa kalau hanya sekedar melihat kacamata perasaan kacamata akal maka memang akal dan perasaan kita terbatas ya sebatas apa yang kita lihat ya namun jauh ke pandang ke depan apa yang tahu maka dari hukum dari pandangan syariat hanya para ulama di mana mereka memiliki kapasitas untuk berjitihad dalam masalah itu dan yang saya tahu dan saya fahami betapa banyak di Saudi Arabia ulama-ulama itu dan betul-betul dijadikan sandaran ya apa yang menjadi eh, keputusan mereka dan jangan apa namanya ulama mereka benar-benar dalam kepada ulama diperhatikan betul dalam masalah itu oleh karena itu kepada semua eh, kaum muslimin dalam masalah ini ya kita jangan seudon kepada para ulama eh, meskipun yang mengatakan itu kan ulama kamu bukan ulama kami Nah itu yang jadi persoalan ya. Jadi definisi ulama ya itu apa? Nah ini sudah pernah kita sampaikan ya. Ulama mujtahid mereka yang memahami benar tentang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala tentang hadis Nabi tentang sahih dan dhaifnya tentang ayat ahkam tentang sulfik dan semuanya ya. Dan kita kita percaya dengan itu bahwa sikap dia mereka itu juga fatwa dari mereka ya itu fatwa dari dari mereka sendiri dan kembali kepada kita ya kita kalau kita menggunakan akal dan perasaan tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah selesai. Namun kalau kita percayakan di sini ketika berbicara agama tadi kita berbicara dari siapa kamu mengambil agama, di sini yang penting bagi kita. Ya, ketika kita bisa membedakan dari siapa kamu mengambil dinuka dinuka fa inna ma huwa lahmuk lahmuk wa damuk fandur amman ta'khud khud anil ladina istaqamu wa la ta'khud anil ladina malu. Agamamu agamamu karena itu darah dagingmu. Perhatikan dari siapa kamu mengambil Ambillah dari orang istiqomah. Jangan mengambil dari orang-orang menyimpang di sini. Jangan mengambil hanya dengan perasaan dan akal kita, tapi kita lihat dari pandangan syariat. Dan kalau kita terbatas pandangan syariat, bagaimana kita mau memandangnya? Tidak ada jalan kalau menyandarkan kepada orang-orang yang memiliki pandangan itu. Dan itulah para ulama. Ya. Dan ini sudah bagaimana membuktikan keulamaan mereka. Sudah diakui oleh kaum muslimin, keulamaan Ibnu Bas sudah diakui oleh kaum muslimin, ya keulamaan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, Syekh Albani dan semuanya dan seterusnya Syekh Fauzan. Siapa yang mengingkari keulamaan mereka? Namun ketika coba lihat ketika sebagian orang ya ya mentahzir Syekh Ali Hasan kemudian melampirkan perkataan-perkataan dari lajnah daimah ya. Namun sekarang coba perhatikan ya, dalam kondisi begini kenapa meninggalkan ya, fatwa mereka? Nah ini coba ya. Kita tahu itu apa dari mereka semua. Allah alam Allah semua yang tahu. Ya, Allah subhanahu wa taala yang mengetahui semuanya itu dan kita e, berapa dari sejak dahulu dan sampai sekarang ya, tidak akan pernah e, berubah keadaan-keadaan itu. Allah alam mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kaum muslimin yang ada di Palestina dan tentu saja ya perkataan seperti ini bukan berarti dan sudah dibahas ya pernah mendengar dari Raja ini uh, eh, Ustaz kita ya Ustaz Yazid Al Ustaz Al Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas Hafizahullah beliau menjelaskan sepanjang lebar ya. Kita tetap membantu mereka sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa'an mu'min kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Man yassara ala mu'sirin Allah fi dunya wal akhirah. Barang siapa membantu saudara beriman dari perkara-perkara dunia, Allah akan mudahkan urusannya di hari kiamat. Barang siapa membantu orang yang mengalami kesulitan, Allah akan bantu dia urusan dunianya dan akhirat. Dan kita bantu apa yang bisa kita lakukan. Ya, fattakullah mastata'tum berdoa untuk kebaikan mereka, untuk kemenangan mereka, kemudian memberikan bantuan secara minan finansial, harta dan semuanya, obat-obatan, apa bisa kita lakukan. Namun masalah fisik ke sana, coba apa? Secara akal mau ke sana bagaimana? Apakah negara mengizinkan? Ya, ini semua akan terhalang. Jadi kita berbicara yang yang realitas, kita berbicara yang real, kita berbicara yang objektif yang bisa kita lakukan. Demikian. Ya, okay. Iya. kemudian uh, sedikit saya sampaikan dalam masalah ini, ya. Uh, dalam masalah ini kita perhatikan bagaimana kacamata syariat memandang ya dan hanya jangan hanya kita mengandalkan akal dan perasaan kita karena semuanya terbatas Allah wa alam bisawab. Iya, dan terkadang juga berita-berita yang notabene dikuasai oleh orang-orang Yahudi dari yeah. pertelevisian dan hmm. koran-koran hmm mereka kaum hmm. muslimin sayangnya dan ironi lebih mempercayai berita-berita tersebut hmm. daripada mengembalikan kepada para ulama ya. Ya itu seperti itu yang kita sayangkan ya. ya. Sehingga idza ja'ahum fasikum ba'in fatabayyanu. Apabila orang fasik bawa kabar berita maka harus tabayyun dahulu. Kita dari internet kemudian langsung kita percaya, dari koran percaya, semua percaya. Padahal kita tahu ya bahwa semua propaganda-propaganda yang mereka miliki itu bisa membuat membentuk opini publik hmm. sehingga apa tujuan dari mereka mereka capai. Mereka mereka dapatkan. Ya, dan memang tujuannya adalah memporak-porandakan kaum muslimin. Walan doang angkal yahud wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridho Yahudi dan Nasoro sampai kalian ini ikuti milah mereka. Nabi SAW bersabda, eh, la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in hatta la dakhalu juhra dubbin lattaba'tumu. Qulna ya Rasulullah, al-yahudu wan nasara qala faman rawahu al-Bukhari. Ya, sungguh benar-benar kalian ini akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian. Ya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, bahkan sampai mereka pun masuk ke lubang biawak, maka pasti kalian akan mengikuti mereka. Kemudian kami bertanya, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka Yahudi, Nasoro, siapa lagi? Nah itu. ayat hadisnya sahih. Oleh karena itu, di sini Mari kita gunakan ya eh, apa namanya Al-Qur'an dan As-Sunnah dan yang membimbing dalam menyampaikan pemahaman ini adalah ulama-ulama Ahlus Sunnah. Jangan kita hanya kepada kalau akal dan perasaan-perasaan kita benar melihat seperti itu bagaimana? Semua akan teriris ya dan hati akan teriris melihat seperti itu ya dan kita keluhkan kepada Allah jangan jangan lupakan doa ini justru merupakan senjata bagi orang beriman jangan lupakan dengan berdoa berdoa untuk kemenangan mereka berdoa untuk kebaikan mereka berdoa untuk keselamatan mereka dan berdoa untuk kehancuran musuh Allah al Yahud la'anatullah alaihim ya di mana mereka senantiasa memerangi kaum muslimin tidak akan pernah itu sampai hari kiamat tidak akan pernah berhenti lantar doa. Lan di sini fitur abad sampai kapanpun, sampai hari kiamat tidak akan benar itu. Dan ketahuilah ya uh, sebenarnya yang paling kita perhatikan ke dalam ya karena Nabi bersabda sallallahu atnab al idza waraditum eh, atnab tabayatum bil ورضيتم wa تباعتم atnab al أذناب waraditum bil zara وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ظلا لا ينزع حتى ترجعوا إلى دينكم Ya. Apabila kalian berjual beli dengan inah, salah satu jual beli dengan riba, kemudian engkau megang ekor sapi dan ridho dengan pertanian, serta engkau meninggalkan jihad, maka Syekh Albani memberikan penjelasan di sini. Engkau ridho dengan apa namanya berjual beli dengan inah dengan riba, artinya ini melakukan pelanggaran dan pelanggaran yang dilakukan kaum muslimin tidak hanya itu, perzinahan, pencurian, korupsi dan semuanya banyak perbuatan-perbuatan yang jelek, perbuatan yang melanggar banyak dilakukan di kalangan muslimin. Kemudian yang kedua, rida dengan pertanian, pegang ekor sapi artinya cinta dunia. Dan ketiga, meninggalkan jihad. Tidak hanya perintah jihad saja, perintah yang lain, meninggalkan sholat, meninggal uh, walidain, meninggalkan birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, semua sudah banyak kita lihat di sini. Ya, dan kalau itu sudah ada apa kata kata Nabi sallallahu alaikum zulla, maka Allah akan memberikan kehinaan, menurunkan kehinaan kepada kalian dan tidak akan dicabut kehinaan tersebut hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Maka kita lihat ya, kalau kita ingin memiliki izzah, memiliki kemuliaan, maka apa kata Imam Malik? Lan yasluha amru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan pernah baik urusan umat ini kecuali dengan faktor-faktor yang membuat baik umat terdahulu. Nah, apa faktor-faktor yang membuat baik? Ya, al-iman dan amal soleh. Ya, wa adallahu alladziina amanu minkum ya wa amilus solihat la istakhlifannahum fil ardi kama istakhafal ladina min qablihim. Allah berjanji kepada orang beriman dan beramal soleh akan diberikan kekuasaan di permukaan bumi ini sebagaimana kekuasaan yang diberikan kepada orang-orang sebelum mereka. Nah ini harus kita lakukan dan ini tarbiyah, ini dakwah yang dilakukan oleh dakwah salafiyah, memperbaiki kita Bagaimana dikaitkan tidak peduli sementara keperluan kita kepada hal yang sangat-sangat urgen dalam kehidupan ini yaitu masalah tauhid, masalah akidah. Bagaimana orang-orang oh biarkan jangan sentuh masalah itu, jangan sentuh masalah tauhid, jangan sentuh masalah bid'ah, nanti akan memporak-porandakan barisan kaum muslimin. Kasihan mereka kalau dikatakan seperti itu, dibiarkan tetap dalam kesalahan. Hanya dalam rangka untuk mengumpulkan orang kemudian diarahkan ke sesuatu, maka ini tentu saja uh, kasihan kaum muslimin kalau dibikin terus. Dan kita dikatakan tidak peduli dengan masalah kaum muslimin, sementara kita mendakwahkan mereka, mengajak mereka agar merdeka, bebas dari perbudakan kepada makhluk, bebas dari perbudakan sesama hamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin sempurna hamba itu semakin sempurna ya, dia merealisasikan kehambaannya kepada Allah, makin sempurnalah kedudukan dia sebagai hamba. Nah ini yang kita lakukan dan kita mengajak kepada kaum muslimin agar mendekati sunnah dan ini semua yang akan bisa memberikan pertolongan izzah kepada kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Walakin kazzabu wa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk sebuah negeri, Indonesia, Palestina siapa saja beriman dan bertakwa kepada Allah, maka benar-benar akan kami bukan barokah dari langit dan dari bumi. Ya, akan tapi mereka berdusta dan kami adab atas kedustaan mereka. Beriman, ini yang kita jadi, yang kita bahas, yang kita ajak. Karena semua kaum muslimin beriman kepada Allah, namun kita lihat ketika ditanya di mana Allah, di mana-mana, ditanya Allah di mana, di hati, di mana Allah, di mana-mana banyak jawaban. Maka ini kita luruskan sebagaimana akidah orang-orang yang terdahulu sebagaimana Allah berfirman, "Fa in amanu Bumi Bimisli aman tumbihi bihi tahu Seandainya mereka beriman seperti imannya kalian wahai para sahabat, ya mereka dapat petunjuk. Oleh karena itu kepada Bapak penanya, mari kita benar-benar ya melihat dengan kacamata pandang syariat dan kita mohon kepada Allah, minta kepada Allah untuk kebaikan saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Palestina agar mereka diberikan kemenangan oleh Allah, diberikan kesabaran dalam menghadapi ujian ini dan diberikan kehancuran kepada musuh Allah al-Yahud laknatullah alaihim. Ya, demikian Allahu a'lam satu pesan singkat kita hmm. dari SMS. Hmm. Tadi pendengar kita di Bintaro tentang muamalah dengan orang tua. Saya, uh, eh, saya dipaksa orang tua untuk menikahi dengan salah seorang uh, pria yang dia bekerja dengan cara menyogok dan pemabuk. Kalau saya tidak mau menikah dengannya, saya akan diusir dari rumah dan calon suami saya katanya membunuh diri Ustaz. Sebagai solusi terhadap apa yang permasalahan saya hadapi, bagaimana seharusnya saya bersikap Ustaz? Apakah boleh kabur dari rumah atau bagaimana? Memang keadaannya seperti itu, artinya dipaksa menikah dengan seorang yang uh, dianggap dari sisi agama ya bahkan sudah jelas pemabuk, dan seterusnya dan dia belum mau bertobat ya maka ya Coba bicarakan dengan dengan orang tua tentang masa depan Anda ya. Tetap bagaimanapun orang tua harus harus kita jaga ya. Pada karena hukum asalnya kita menjaga orang tua kita dengan kebaikan-kebaikan. Dan kalau memang orang tua memaksa seperti itu dan kelihatan di sini dorotnya untuk anti untuk saudara ini maka jelas ya anti boleh untuk tidak e, menyetujuinya karena memang e, nikahnya seorang wanita itu ya harus minta izin kepada ridhonya kepada wanita itu ya. Dijadikan dijadikan oleh para ulama sebagai syarat ya, syartu syarat sahnya nikah adalah ridhonya wanita, izinnya minta nikah. Demikian satu pertanyaan dari pesan singkat saja. Ya. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, uh, saat ini banyak sekali ucapan-ucapan yang tidak benar ditujukan kepada Anda semenjak Anda tidak mau lagi ikut dalam kebid'ahan teman-teman dahulu. Uh, eh, anda berusaha untuk mengklarifikasi akan tapi mereka menghiraukan tawaran penjelasan Anda. Pertanyaannya Ustaz, apa sebaiknya saya lakukan kepada teman-teman dahulu Ustaz? Di dalam kita memperjuangkan kebenaran itu mesti ada yang harus kita hadapi ya. Dan ujian-ujian seperti itu merupakan hal yang biasa dan kita harus bersabar dengan ujian-ujian seperti itu ya dan Allah berfirman am hasibtum an tadkhulul jannah ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب Apakah kalian mengira masuk surga begitu saja? Sebelum datang kepada kalian cobaan-cobaan sebagaimana orang terdahulu. yang mereka goncang, mereka disudutkan. Bahkan ada yang dibunuh hidup-hidup, digergaji hidup-hidup. Bahkan ada seorang ibu yang menggendong anaknya. Ya, Kemudian pada kisah ashabul ukhdud disuruh masuk ke jurang api. Maka sang ibu yang menggendong anaknya ini mengatakan, Bagaimana aku harus, harus terjun ke dalam api yang bawa bayi? Maka anak kecil yang dalam gendongan ibunya dia bisa ngomong, wahai ibu ya ummah anti alal hak, wahai ibu engkau di atas kebenaran, sudah nggak usah khawatir. Nah dengan ini ini pertolongan Allah sampai mengatakan eh, orang-orang uh, Rasul bersama beriman hatta yaqul rasul walladzina amanu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib karena demikian dahsyatnya cobaan yang dihadapi orang-orang yang berjuang di jalan Allah ya ujian-ujian disudutkan, diberikan alamat-alamat eh, omong omongan yang tidak enak, maka sampai mengatakan Rasul dan orang beriman bersamanya, kapan pertolongan Allah tiba? Ketahuilah bahwa pertolongan Allah sangat dekat. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Apabila engkau menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan akan mengokohkan kedudukanmu. Maka bersabar dan bersabar. Kemudian tetap kalau memang tidak bisa kita menghadapi mereka dengan ketegasan, dengan mudaroh yang saya sampaikan tadi, sikap mudaroh, sikap lembut, ya, akhlak yang baik, ya. Kemudian uh, tidak dengan tanpa mengorbankan bagian dari agama, ya. Baik, ya. mungkin terakhir ya, kesimpulan hmm. akhir dari kajian kita sore ya. hari ini tafadhol Baik ya, kajian kita pada sore hari ini ya eh, kesimpulannya dari kajian yang sangat uh, lumayan panjang sejak awal ya bahwa penyakit hati yang bisa meracun hati kita yang diantaranya adalah banyak berbicara berlebihan dalam berbicara kemudian berlebihan dalam berpandangan, memandang atau berlebihan dalam makan dan yang terakhir berlebihan dalam bergaul. Di mana pergaulan disebutkan oleh penulis di sini ada empat macam. Ya pergaulan pertama adalah pergaulan yang dimisahkan seperti makanan kita sehari-hari, ya yang tidak pernah lepas seorang pun darinya siang dan malam. Itulah bergaul dengan para ulama. Dan sudah kami sampaikan pada pertemuan yang lalu tentang masalah ulama ini. Kemudian pergaulan kedua adalah seperti ad seperti obat ya yang dibutuhkan ketika sakit ya. Dan kalau sudah sehat, orang itu tidak perlu obat lagi. Sebab kalau orang sehat minum minum obat, ya maka itu jadi racun bagi dia nah, ini pergaulan dengan orang-orang uh, dalam rangka berhubungan dalam masalah ekonomi ya artinya uh, di sini penulis ingin mengatakan ya tersirat di dalamnya ya jangan berlebihan kalau berlebihan dalam masalah itu memanjangkan angan-angan kemudian kita terlena dan justru terlepas dari ke, uh, eh, kebutuhan kemudian kita terlena dan bisa melupakan kita dalam masalah akhirat kemudian yang ketiga pergaulan seperti eh, apa namanya seperti penyakit ya dan penyakit bisa sampai yang mematikan yaitu bergaul dengan orang yang di sini katakan sok pinter dalam masalah agama ya atau orang yang bodoh yang sok pinter seakan-akan ingin memberikan informasi pada kita yang bodoh tadi ingin mengambil manfaat pada kita Nah, kemudian yang yang keempat adalah pergaulan yang dikatakan seperti makan racun, ya. Dan ini bukan bukan penyakit lagi, kita sudah racun. Ya, kalau penyakit belum tentu orang mati. Kalau racun sudah bisa dipastikan bisa mematikan orang yang yang meminumnya atau makannya. Ya, ini adalah pergaulan dengan ahlul bid'ah wa dhalalah. Di mana bid'ah ini juga ada bid'ah dalam masalah pemikiran, bid'ah dalam masalah akidah, dan bid'ah dalam masalah ibadah. Ya bid'ah dalam akidah tidak kalah bahayanya dengan masalah ibadah. Ibadahnya sunnah, ya sesuai dengan sunnah tapi pemikirannya pemikiran khawarij, pemikirannya pemikiran mu'tazilah, pemikirannya pemikiran orang-orang yang menyimpang yang ini lebih lebih membahayakan lagi. Wow. Wallahu a'lam bisawab. Semoga bermanfaat dan kita berjumpa pada kesempatan yang lain pada bab asbabu hayatil qalbi wa aghdiyatuhu an yaitu sebab-sebab yang bisa menghidupkan hati dan apa namanya eh, makanan-makanan yang bermanfaat konsumsi apa yang bermanfaat bagi hati.